Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah bukan yang maksudnya Allah tinggal di sini. Akan tetapi penisbatan itu kata para ulama nisbatu tashrif untuk memuliakan suatu tempat sama dengan Abdullah hamba Allah untuk memuliakan hamba itu. fi baitin min buyutillah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah wa yatadarasu yatluna kitab Allah mereka membaca kitabullah Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum mereka saling memudarosahnya saling mentadarusnya mempelajarinya sesama mereka illa nazalat alaihi musakinah maka akan turun kepada mereka as-sakinah ketenangan ketenangan. Semua orang ingin bahagia. Dan tidak akan orang bahagia kalau dia tidak memiliki sakinah di dalam hidup. Dan ternyata sakinah itu bersumber dari majelis ta'lim. Diturunkan Allah di majelis ta'lim. Maka kasihan kita kepada saudara-saudara kita yang kaya raya namun tidak hadir di majelis ta'lim karena hidupnya tidak akan tenang dan akan jauh daripada kebahagiaan. Wa humur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat. Rahmat Allah tentunya akan meliputi mereka. Dan rahmat siapa lagi yang kita harapkan di permukaan bumi ini? Selain rahmat pemilik dan penguasa dan pencipta bumi ini. Wahafathumul malaikah. Mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Saya selalu mendidik diri dan mendidik kaum muslimin dan muslimat. Ketika kita hadir di majelis ta'lim, tatap bahwa di sekitar kita ini ada malaikat yang ikut hadir bersama kita. Koneksikan pandangan mata Koneksikan pandangan mata yang ada di kepala dengan pandangan mata yang ada di hati. Lalu mulai menatap masjid ini dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan itu boleh kita lakukan. dan tidaklah diturunkan wahyu kepada Rasul kita dan Rasul menyampaikan itu kepada kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita menatapnya seperti itu. Dan itulah yang sangat membedakan antara pandangan mata orang mukmin dengan pandangan mata orang kafir. Pandangan mata orang mukmin terkoneksi dengan keimanannya. Dan dia melihat sesuatu yang gaib dengan mata batinnya, yang tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau kita hadirkan pandangan batin ini, kita akan merasakan hal yang luar biasa. Di sekeliling kita ada malaikat-malaikat Allah yang mulia yang tidak pernah berbuat maksiat. Sementara kita, siapa? Tidak hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut kita yang hadir kepada malaikat-malaikat di sisinya, maksudnya dalam malaikatul muqarrabin. Malaikat muqarrabin yang sangat dekat dengan Allah. Malaikat-malaikat penghisi yang berada di langit yang ketujuh, yang tawaf di arsh. Kepada mereka Allah menyebut-nyebut kita yang hadir di majelis ini. Nama kita disebut oleh presiden kita demikian bangga. Tidakkah kita harus bangga? Nama kita disebut oleh Allah. Allah yang menyebut nama kita. Dibanggakan kepada malaikat yang tidak berdosa. Tidak sembarang malaikat. Malaikat yang di sisi Allah. Malaikat mukarrabin. Nama kata nama kita disebut Allah saja seharusnya kita sudah bangga luar biasa. Lebih bangga kita nama kita disebut oleh Allah dan dibanggakan oleh Allah dibanding nama kita disebut oleh presiden negeri ini. Karena tidak ada perbandingan antara mulianya Allah dengan mulianya presiden. Akan tapi betapa banyak orang yang ingin namanya disebut presiden namun tidak ingin namanya disebut oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala ya laha min khusran. Alangkah ruginya orang-orang yang memiliki hal yang seperti ini. Inilah keadaan kita sekarang. Mudah-mudahan setiap majlis-majlis yang kita adakan selalu turun ketenangan, selalu mendapatkan rahmat, selalu bersahabat dengan para malaikat dan dibanggakan oleh Allah kepada malaikatul muqarrabin. Dan Rasul tidak akan berdusta salawatu rabbi wasalamu alaihi hanya saja keimanan kita yang terkadang kurang baik untuk menghadirkannya di dalam setiap majelis taklim. Kalau kita hadirkan itu dalam setiap majelis taklim, rugi rasanya kita tidak hadir di majelis taklim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat. Kajian kita ini di hari Ahad ini tanggal 24 Safar bertepatan dengan tanggal 6 Desember. Kita diundang oleh IKM CS Ikatan Keluarga Minang Cinta Sunnah Masya Allah Semoga benar-benar sesuai dengan namanya. Gak ada yang mengatakan amin. Semoga sesuai dengan namanya. Terlambat. Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Dalam surah Al-Qamar. Kami bawa Nuh di atas sebuah bahtera yang terbuat dari papan-papan dari kayu dan paku-paku. Kami bawa Nuh di atas kapal. Kami selamatkan Nuh di atas kapal. Begitulah kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qamar Allah di dalam ayat ini hanya mengatakan kami bawa Nuh. Kami selamatkan Nuh dari air yang menggunung. Menutupi puncak-puncak gunung. Kami selamatkan Nuh di atas kapal. Kenapa Allah tidak menyebut orang-orang yang beriman bersama Nuh? Alaihi salam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan Nuh. Dan orang-orang yang beriman bersamanya terikut selamat karena mengikuti Nuh. Faham? Bahtera itu datang untuk Nabi Nuh. Rasul Allah pertama di permukaan bumi. Setelah Nabi Adam meninggal dunia, ada sepuluh abad setan belum berhasil menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Baru kemudian setelah sepuluh abad kesyirikan mulai terjadi di permukaan bumi. Bermula dari kuburan orang yang diyakini saleh. Ada lima. Di dalam surat Nuh. وَقَالُوا لَا wala tadharun nawadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa lima nama orang saleh yang wafat lima nama orang saleh yang wafat lalu kemudian mulai orang-orang berfikir bagaimana caranya supaya kita ingat nasihat-nasihat mereka lebih baik kita buat gambarnya setiap kita melihat gambarnya kita ingat nasihat-nasihatnya mereka buat gambar. Berlalu generasi ini, datang generasi berikutnya. Kalau gambar saja kurang bagus, kita buatkan saja patungnya, lalu dibuatkan patungnya. Berlalu generasi ini, ilmu semakin menipis. Datang generasi berikutnya dan mengatakan, tidak mungkin generasi kita ya dahulu membuat patung ini, kecuali patung ini punya hal yang keramat. Lalu disembahlah patung itu. Berhasillah syaitan iblis dan bala tentaranya untuk membuat kesyirikan pertama di permukaan bumi melalui kuburan orang saleh. Allah utus Nabi Nuh untuk membasmi kesyirikan itu sebagai rasul pertama di permukaan bumi. Lalu Nabi Nuh diingkari. Mereka menolak dakwah Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu begitu sabar berdakwah. 950 tahun siang dan malam tanpa henti. Kalau antum sering berkata, Ustadz capek saya malas saya berdakwah, udah lelah saya. Boleh kalau sudah 950 tahun. Tapi kalau masuk masih 950 hari, belum itu. Tolonglah jangan dulu capek dan lelah berdakwah menasihati istri yang belum pakai jilbab, menasihati suami yang belum berhenti ngerokok. Jangan lelah. Boleh lelah kalau sudah 950 tahun. Diskon lah 50%. persen Kan negeri diskon ini. Ini Blok M banyak diskon sekarang ini. Ya udah kita diskon 50%. persen 50 tambah 20 ya? Ya boleh lah 50 tambah 20 persen. Berapa jadinya? <laughs> Kalau sudah sekian puluh tahun menasehati, belum juga baru boleh kita mengatakan lelah. Ini menasehati baru 50 kali udah lelah, udah capek, udah males, udah bosan. Ya akhi, tiru Nabi Nuh. Tak pakai lelah 500, 500, 950 tahun. Setelah benar-benar Nabi Nuh 950 tahun melihat nggak ada lagi orang yang bakalan beriman. Ini adalah feelingnya orang saleh Feeling orang saleh begitu. Sudah maksimal, udah nggak mungkin lagi ada nih yang mau beriman setelah ini. Feeling orang saleh Dan feeling Nabi Nuh benar. Firasah orang mukmin itu lebih tajam daripada pedang. Lalu Nabi Nuh mulai berdoa kepada Allah, Ya Allah, tidak akan lagi lahir sepertinya kecuali orang-orang yang kafir. Kalau begitu musnahkan saja seluruh orang kafir yang ada di permukaan bumi. Jangan tinggalkan seorang pun. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah turun, Allah suruh Nabi Nuh membuat bahtera. Allah selamatkan Nabi Nuh. Wahamalnahu. Kami kami bawa Nuh di atas bahtera. Kenapa orang yang tidak beriman? Orang yang beriman bersama Nuh nggak disebut. Karena ketiban selamat Nabi Nuh. keikut selamatnya Nabi Nuh. Paham? Paham. Penyebab datangnya keselamatan itu adalah Nabi Nuh. Berkata Imam Malik, As-sunnah kasafinati Nuh. Sunnah itu bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Yang naik, yang naik ke perahu sunnah, selamat yang tidak naik kepada bukan perahu, bahtera. Perahu nanti kekecilan sunnahnya, bahtera. Kalau naik ke tankernya Nabi Nuh, selamat. Yang naik ke tankernya sunnah, selamat. Kapal induk. Oh, kapal induk lah, tanker masih belum ya. Kapal induk. Sekarang yang paling besar kayaknya kapal induk kayaknya nih. Barang siapa yang naik kapal induknya Nabi Nuh, selamat. Barang siapa yang naik kapal induk sunnah, selamat. Yang tidak naik, celaka dan binasa, tenggelam, tewas di atas kesesatan waliyadzubillah. Maka ketika ada keluarga cinta sunnah, kita bahagia dengan nama itu. Mudah-mudahan al-ismu kal musamma. Nama itu sama dengan yang memegang nama itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau memang mereka adalah keluarga Minang, berarti perantauan. Karena ini negeri Betawi. Perantauan. Biasanya orang perantauan suka mengenang-enang kampung. Apalagi kampungnya Sumatera Barat. Oh, indah. Hijau gunung di mana-mana, air di mana-mana, sawah di mana-mana, bebek juga di mana-mana. Masalahnya anjing juga di mana-mana. Ini yang sulit sekarang ini. Wahai orang <laughs> kampung berhentilah pelihara anjing. Satu hari Allah hilangkan pahala sebesar gunung Uhud bagi orang yang pelihara anjing. Kecuali ada tiga pengecualian anjing yang boleh dipelihara. Pertama anjing yang kita berburu untuk mencari nafkah. Kemudian untuk pelihara kebun atau pelihara peternakan. Dilepas di kebun, dilepas di peternakan untuk menjaga kebun dan peternakan. Itu boleh. Selain itu tidak boleh. Baik. Makanya kita buat tema membangun istana di kampung halaman tercinta. Temanya itu kita buat. Sekarang saya mau bertanya. Pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mukaddimah sebelum ini. Pertanyaan istiqnafiyah kata orang Arab. Dimulai dari pertanyaan awal. Seolah-olah tidak ada koneksi dengan hubungan sebelumnya. Seolah-olah tidak ada koneksi dengan hubungan sebelumnya. Saya akan membuat pertanyaan. Saya ingin mencari sepuluh yang akan menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan terjawab dengan lancar. Saya minta tunjuk tangan ya. Enggak, enggak tunjuk tangan. Kalau atau tunjuk tangan lah ya. Yang mau menjawab tunjuk tangan. Atau gimana? Enggak usah tunjuk tangan lah. Saya yang nunjuk. Yang nunjuk. Pak, yang baju hitam. Kampungnya di mana, Pak? Kampung halamannya. Jambi. Bapak yang baju batik kampung halamannya di mana? Oh ya, di mana? Baik. Dua, tiga. Bapak yang pakai kacamata. Kampung halamannya di mana, Pak? Akhirat. Bapak yang di sini pakai jubah, pakai kopiah hitam. Kampung halamannya di mana, Pak? Surabaya. Surabaya, di belakang lah. Hah? Mana? Padang ya? Adik, kampung halamannya di mana? Cilacap. Yang belakang. Jubah pakai ya. Antum yang kopiah hitam. Kampung alamannya di mana? Hah? Purwokerto. Bapak yang pakai kopiah hitam, Pak, pakai baju putih. Kampung alamannya di mana? Kisaran. Sampingnya. Bapak, kampung di mana, Pak? Ariaman. Udah berapa tuh? Udah 10? Iya. Baik. Hanya ada satu jawaban yang benar. Kampung halamannya adalah akhirat. Hanya satu jawaban yang benar. Yang yang nunjuk tangan yakin benar tadi sengaja nggak saya tunjuk. Pertanyaan menjebak. Tema kita bukan ingin membangun istana, di bumi Minangkabau, tidak. Tema kita membangun istana di kampung halaman tercinta yang sebenarnya. Dan semua kita adalah perantau. Semua kita adalah perantau. Semua kita musafir. Karena kampung halaman kita yang sesungguhnya bukan di sini. Bukan di bumi. kita wajib sadar. Kampung halaman kita sesungguhnya adalah akhirat. Dan kita pasti pulang kampung. Itu pasti. Kalau kampung halamannya duniawi, belum tentu kita pulang kampung. Apalagi kalau kita sudah lahir di Jakarta. Sudah tumbuh besar di Jakarta. Sudah sulit untuk pulang ke kampung. Karena kita akan hidup dan merasa daerah kita adalah daerah di mana kita tumbuh. Itulah negeri yang kita kenal. Itulah negeri yang ada di memori kita. Kalau kita paksakan hidup di sini, lahir di sini, tumbuh dan kembang di sini, umur 50 tahun pulang kampung, itu rasanya keperantauan orang. Kenapa? Kita 50 tahun hidup di, di ibu kota. Kita tidak merasakan. Kita tahu kampung kita adalah Pariaman seperti yang tadi. Kampungnya adalah Cilacap seperti yang tadi. Namun kita ketika kita kembali ke Cilacap selama 50 tahun, mulai lahir sampai 50 tahun di ibu kota, kita rasa ke negeri orang. Kenapa? Karena kita merasa kampung kita adalah tempat di mana kita tumbuh. Apatah lagi setelah 50 tahun kita pulang kampung, hampir nggak ada orang yang kita kenal. Kecuali hanya segelintir kecil. Sisanya manusia asing. Iya kan, Pak? Orang asing. Orang asing maksudnya bukan apa? Orang yang tidak kita kenal namanya siapa, Kadang manggil apa, dimarahin, ini mama, manggil mama, dimarahin, ini apa. Ya pengalaman kita orang rantau begitu. Akhirnya, supaya gak dimarahin samar-samar, ya gitu kan. Entah apa, entah hama, gak jelas gitu. Ya pak, gitu. Di tengah-tengah antara M dengan P. Itu nasib kita perantauan. Saya pun walaupun merantau dari dari dari Bukit Tinggi ke ke Pekanbaru walaupun tidak jauh, tapi kita hidup tumbuh dan kembang di Pekanbaru. Tetap pulang ke kampung itu kita merasa asing. Walaupun kita tahu itu kampung kita, itu tanah kelahiran ayah dan ibu kita. Disitulah dulu kakek dan nenek kita. Sehingga belum tentu kita akan pulang kampung. Karena kita sudah tidak sudah sudah senyawa dengan ibu kota. Lahir di sini. Minang hanyut. Ya. Minang sudah hanyut. Sulit untuk pindah balik ke kampung halamannya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oleh karena itu kalau kampung halaman duniawi, tidak mesti kita bangun istana kita di kampung halaman. Nggak mesti. Nggak mesti. Walaupun kita sanggup untuk membangun istana itu, kita punya kelebihan harta. Kita punya kelapangan harta yang Allah berikan kepada kita di ibu kota. Kita menjadi saudagar kaya. Kita menjadi pengusaha restoran. Kita menjadi pengusaha mebel dan semacamnya. Kita sanggup bangun istana di kampung halaman kita. Untuk apa bangun istana kalau kita tidak tinggal di istana itu? Tapi kalau bicara akhirat, kita harus bangun istana di sana. Karena kita pasti ke sana. Kita akan pulang ke situ. Tak ada pun tak ada di antara kita yang tidak akan pulang kampung. Semua kita pasti pulang kampung. Kalau kampung maknanya adalah akhirat. Kenapa kita kita katakan bahwa akhirat itu kampung? Karena dari sanalah ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita siapa? Adam dan Hawa. Hawa atau Siti Hawa? Hah? Bukan Siti Hawa. Siti itu sebenarnya dari bahasa Arab. Sayyidati. Sayyidati. Tuanku. Sayyidi, tuanku untuk laki-laki. Sayyidati tuanku untuk wanita. Berubah ke Indonesia jadi ada yang terpenggal. Siti. Siti Hawa. Ya, Siti Maryam. Namanya Maryam, gak pakai Siti. Ya. Sama dengan orang Pariaman. Sebenarnya Sayyidi. Sudah berubah menjadi Sidi. <laughs> Iya, sudah rubah. Ya. Sebenarnya itu Saidi. Namun sudah terpenggal dalam perjalanan menjadi Sidi dia. Hmm. Al-Muhim. Ayah dan ibu kita berasal dari akhirat. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa Wahai orang wahai sekalian manusia bertakwalah kalian kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian awalnya hanya dari satu orang Siapa satu orang ini? Adam alaihi salam. Keyakinan ahlu sunnah Nabi Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Dan kita tidak boleh untuk memikirkan seperti apa tangan Allah. Kaifiyah dari tangan Allah itu majhul. Namun maknanya wadih. Maknanya jelas. Allah mengatakan ada tiga. Yang pertama Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah tulis Taurat dengan tangannya. Allah maaf. Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Allah tulis Taurat dengan Taurat dengan Allah tulis Taurat dengan tangannya dan Allah tanam tanaman di surga Firdaus dengan tangannya. Ini tiga. Nabi SAW mengatakan. Oleh karena itu, ketika Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah katakan, Ma mana'aka Juda lima khalaqtu biadaiyah apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Dan tidak boleh tangan itu dikatakan kekuatan. Karena semua kita diciptakan dengan kekuatan Allah. Lalu apa spesialisnya Adam alaihi salam kalau semua itu ada makna tangan adalah kekuatan? Semua diciptakan dengan kekuatan. Hilang spesialisnya Nabi Adam Hilang spesialisnya Taurat. Hilang spesialisnya surga Firdaus. Bahkan tanaman di dunia ini Allah tanam dengan kekuatannya juga. Justru karena dia spesial, disebut spesial. Ini bahasan lain. Silakan ikuti kajian-kajian akidah. Bahasan-bahasan ini ada dalam kajian-kajian akidah, terutama dalam bab asma wa sifat. Banyak orang yang salah dalam bab ini. Dari satu orang. Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kata para ulama, Nabi Adam inilah manusia paling sempurna. Kata para ulama, lakon utia Yusuf syatral jamal. Sungguh telah diberikan kepada Nabi Yusuf setengah kegantengan Begitu kata Nabi SAW. Ulama dua pendapat dalam bab dalam hadis ini. Dalam dalam pendapat yang pertama adalah ganteng itu satu utuh. Setengahnya untuk Nabi Yusuf. Setengahnya kita bagi rame-rame. Jadi jangan sok ganteng lah hidup di permukaan bumi ini. Jangan sok sok ganteng. Karena setengah kegantengan itu kita bagi rame-rame setengahnya untuk Nabi Yusuf. Sehingga wanita-wanita itu terhipnotis dan tidak merasakan sakit apapun melihat gantengnya Nabi Yusuf. Sudah nggak perlu lagi suntikan bius. Cukup Nabi Yusuf dihadirkan tewas semua itu perempuan-perempuan itu. Silakan disuntik setelah itu nggak kerasa sama dia itu. Lakukan bius nggak? Lakukan apa? Operasi nggak terasa lagi karena sudah melihat gantengnya Nabi Yusuf. Itu. Tak terasa mereka mengiris tangan mereka sendiri, luka tangan itu. Tak terasa. Terbius oleh gantengnya Nabi Yusuf. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Setengah kegantengan milik Nabi Yusuf, setengahnya kita bagi rame-rame. Namun sebagian ulama memahami setengah ganteng maksudnya setengah gantengnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam spesial. Diciptakan Allah langsung dengan kedua tangannya. Dan tidak mungkin ciptaan Allah dengan kedua tangannya lebih minim daripada ciptaan Allah tanpa kedua tangannya. Begitu sebagian ulama memahami. Mana yang kuat anak tidak tahu. Mana yang rojih anak tidak mengerti. Namun itulah dua pendapat yang kita ketahui dari pendapatnya para ahli ilmu. Al-Muhim, dari satu orang Allah ciptakan kita awalnya. Dimasukkan ke dalam surga. Setelah iblis diusir dari surga karena sombong maka hidup nggak boleh sombong. Takut nanti nggak masuk surga di kampung. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Ada sebesar biji zarah saja daripada kesombongan, nggak akan masuk surga kata Allah. Qalu ya Rasulullah Ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, kami ini suka kalau baju kami bagus. Sendal kami juga bagus. Maksudnya, wahai Rasul, apakah ini kesombongan? Kami yang ingin memilih baju yang bagus untuk dipakai, memilih sendal yang bagus untuk dipakai, Mungkin harga sendalnya itu saja udah 5 juta. Sendal bagus kan? 5 juta. Apakah ini kesombongan wahai Rasul? Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Itu bukan kesombongan, itu keindahan. Ada orang bawa mobil Ferrari. Ah, sombong Ferrari. Eh, belum tentu itu keindahan. Belum tentu sombong. Boleh jadi yang pakai Ferrari itu sombong, boleh jadi tidak. Ferrari itu bukan, lambang kesombongan. Ya motornya Harley Davidson sombong tuh orang. Belum tentu. Harley Davidson itu adalah keindahan, kemewahan. Belum tentu sombong. Ya kan Harley kan belum ada di zaman Rasul, maka sahabat nggak nyebut kan? Belum tentu itu kesombongan. Wal khairil musawwamah dan kuda-kuda tunggangan pilihan. Di zaman Rasul sudah ada kuda-kuda tunggangan pilihan. Dihalalkan kok. Di dalam agama Islam. Zuhina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Telah dihiasi kepada manusia kecintaan. Kepada wanita. Wanita tentu kepada pria. Kepada anak-anak. Kepada harta yang melimpah ruah apa harta yang melimpah ruah itu? Minat zahabi wal fiddah, emas dan perak dan apapun yang menggantikannya. Ada rupiah, ada ringgit, ada rial, ada dinar, ada dolar, ada euro dan semacamnya. Ini pengganti emas dan perak. Wal khailil musawwama dan kuda-kuda tunggangan pilihan dan apapun yang menggantikannya, ada Ferrari dan semacamnya. Ada Jaguar dan semacamnya. Ada BMW dan kawan-kawannya, ada Lamborghini dan kawan-kawannya. tidak ada masalah. Sudah ada diberikan oleh Allah kecintaan kepada itu. Itu bukan tanda orang sombong. Itu tanda orang punya duit, bukan tanda orang sombong. Iya kan? Bukan tanda orang sombong, siapa bilang? Kalau dia beli hammer, harganya 16 miliar, itu tanda dia punya duit. Bukan tanda sombong. Di Jeddah banyak hammer berdebu. Al-Muhim, sahabat bertanya, kami ingin pakaian kami bagus, kami ingin sendal kami bagus, kami injak-injak, tapi ingin yang bagus. Kata Nabi, itu keindahan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong bukan itu. Lalu Nabi jabarkan, Al-Kibru, sombong itu, Batarul Haq, engkau menolak kebenaran. Itu dia sombong. Jadi sombong itu bisa berasal dari orang kaya apabila menolak kebenaran, sombong berasal dari orang yang paling fakir kalau menolak kebenaran. Sombong berasal berasal dari wanita, bisa berasal dari pria. Bukan sombong itu bukan hanya hak orang kaya atau gawean orang kaya. Orang miskin juga bisa sombong, jangan salah-salah. Ketika dia menolak kebenaran, itulah sombong. Kebenaran telah datang. al hakumir Robbika, kebenaran telah datang dari Rabbmu. Yang harus terjadi, fala takunan naminal mumtarin. Jangan kau menjadi orang yang ragu untuk mengikuti kebenaran itu. Katakan sami'na wa ata'na. Ini aturan Allah. Ini aturan Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta kita. Siapa kita yang harus menolaknya? Kalau kita berani menolaknya, itu dia kesombongan. Ustad, kami nggak nolak Ustad, tapi kami belum bisa melaksanakannya kata ibu-ibu. Eh, itu kan bukan sombong, itu belum mampu namanya. Saya bukan nolak Ustad, belum sanggup melaksanakannya. Saya nggak nolak hukum haji, tapi belum punya uang untuk pergi haji, belum sanggup. Antum kira poligami? Haji saya bahas. Anak bahas haji. Saya nggak nolak hukum haji, Ustadz. Belum mampu. <laughs> Belum punya uang untuk pergi haji. Bukan nolak. Ada orang yang nolak hukum haji. Apa haji-haji itu? Ada orang Islam nolak hukum haji. Ngapain haji? Ngapain harus ke Mekah? Ngapain memberikan keuntungan ke Arab Saudi? Ada yang nolak haji. Ini sombong ini orang. Saya nggak nolak haji Ustadz, kata ibu-ibu. Cuman saya belum punya duit, belum mampu melaksanakan haji. Itu bukan sombong namanya. Antum pikirannya negatif. Jadi kalau sesuatu yang tidak kita tolak, namun kita belum sanggup melaksanakannya, itu bukan penolakan kebenaran. Itu belum mampu menjalankan kebenaran. Berusahalah untuk mampu. Jangan kemudian rela dengan ketidakmampuan. Ada orang yang, saya nggak mampu Ustaz. Ya udah biar saya, saya tidak mampu untuk selama-lamanya. Itu bukan orang pinter itu. Kalau kita tahu tidak mampu, kita harus berusaha untuk apa? Untuk mampu. Masa kita orang mampu, kita kita nggak mampu? Malu dong. Orang mampu, kita nggak mampu. Kita harus terpicu dan, dan dunia ini salah satunya adalah melihat orang mampu kita tidak mampu kita terpicu untuk mampu. Aduh, saya kemana-mana ya. Apa masalahnya tadi ini? <laughs> Sombong ya. Oh iya, masalah kuda pilihan. Kuda tunggangan pilihan sudah ada di zaman Rasul. Mahal kuda tunggangan pilihan. Gak ada masalah punya kuda tunggangan pilihan, nggak ada masalah. Kuda yang gagah, kuda yang terpelihara, kuda yang sehat, kuda yang larinya kencang, mahal dijual orang, nggak ada masalah. Dalika mataul di dunia, itulah kenikmatan dunia. Itulah perhiasan di dunia, nggak ada masalah. Jadi sombong belum tentu orang yang punya kendaraan mewah artinya sombong, bukan. Belum tentu. Bisa jadi orang yang punya kendaraan mewah sombong, bisa jadi tidak. Kalau dia sudah tidak Islam, itu sudah pasti sombong itu. Sudah klaim itu. Klaim 100% mutlak, tidak ada pengecualian. Tidak Islam, sombong. Apalagi dia hidup di negeri Islam. Dan dia dengar Islam. Dia dengar kebaikan agama Islam. Dia dengar kejujuran Islam bukan kejujuran umat Islam ya. Kalau kejujuran umat Islam jangan ditanya. Insya Allah minim gitu. Kejujuran Islam, bagaimana Islam mendidik umatnya untuk jujur. Yang tidak berani berkhianat walau tidak ada yang tahu. Mereka mendengar cerita kejujuran umat Islam yang benar-benar mengamalkan Islam. Kejujuran Abu Bakar, kejujuran Umar, kejujuran Uthman, kejujuran Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum lebih daripada itu kejutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar itu. Dan mereka takjub dengan tokoh-tokoh umat Islam, tapi mereka tidak mau Islam sombong. Tapi kalau umat Islam belum tentu sombong. Boleh jadi sombong, boleh jadi tidak sombong. Karena sombong itu bukan tampilan zahir. Sombong itu adalah amalan batin. Letaknya di sini. Menolak kebenaran. Maka setelah datang kepada kita keterangan, jangan sekali-kali kita tolak kebenaran itu. Terimalah kebenaran itu. Yakini dia sebagai sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Yang terbaik setelah kita mendengar kebenaran itu langsung patuh dan taat, langsung mengamalkan itu yang terbaik. Dari sana orang tua kita berasal Nabi Adam masuk surga setelah yang sombong dari surga dikeluarkan. Iblis sombong. Allah perintahkan sujud dia tidak mau sujud. Itu kesombongan yang luar biasa. Dia ber, berbicara langsung dengan Allah. Iblis itu berbicara langsung dengan Allah. Komunikasi direct. Dan dia melihat malaikat-malaikat Allah sujud. Sudah Allah yang langsung perintahkan gak berani dia. Gak mau maaf. Bukan gak berani, gak mau dia. Allah yang langsung perintahkan gak mau. Sekufur-kufurnya Fir'aun, Sesombong-sombongnya Fir'aun, baru bertemu dengan malaikat maut, sudah keder. Itu sesombong-sombongnya manusia itu. Bernama Fir'aun. Begitu bertemu dengan malaikat maut, sudah aman aman tuh tuh aman tuh Saya beriman, saya beriman, saya beriman. Baru ketemu malaikat maut, belum belum ketemu Allah itu. Paham tuh? Fir'aun sudah ketika akan mati, akan ditenggelamkan di Laut Merah, hilang kesombongannya. Hilang kesombongan yang selama ini meliputi kehidupannya. Hatinya meyakini benarnya dakwah Nabi Musa, namun kesombongan meliputi keyakinannya itu, sehingga yang keluar bukanlah keyakinan namun kesombongan. Namun ketika bertemu dengan malaikat maut, hapus tuh kesombongan itu semua, tinggallah keyakinan yang sebenarnya tampil ke permukaan amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada apa yang beriman kepadanya Bani Israel. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Robnya Harun dan Robnya Musa. Allah katakan al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang wahai Fir'aun baru mau beriman. Sebelumnya kamu berbuat maksiat. Gak laku. Gak laku. Baru mau beriman ketika detik-detik saat kematian sudah diambang, sudah di depan mata itu nggak laku. Walaupun belum mati, tapi sudah yakin akan mati, nggak laku lagi. Taubat. Kalau indikasi kematian sudah datang, sudah pasti mau nggak beriman, nggak berguna lagi taubat. Aman tu sudah tidak beriman. Tutup pintu taubat sudah oleh Allah. Sebagaimana Allah menutup pintu taubat kepada Firaun yang masih mampu berbicara. Dikeluarkan tuh manusia sombong, eh, manusia jin sombong itu dari surga. Kamu tidak pantas berada di surga ini. Surga ini untuk orang yang tidak pernah tidak sombong, keluar. Diletakkan ayah kita di sana. Adam alaihissalam. Adam kesepian. Sebagaimana jomblowan jomblowan kesepian. Dan Allah tahu. Wa khalaqa minha zaujaha. Lalu Allah ciptakan dari yang satu itu, dari yang satu itu Allah ciptakan zaujaha. Pasangan hidupnya. Zauj artinya pasangan. Matahari dan bulan itu zauj. Bumi dan langit itu zauj. Lelaki dan wanita itu zauj. Maka zauj bisa dipakai untuk suami, bisa dipakai untuk istri. Di ayat ini Allah pakai zauj untuk istri. Kadang-kadang anak pesantren membedakan untuk suami zauj, untuk istri zaujah. Benar juga sih, tapi zauj untuk istri juga boleh. Karena zauj itu artinya pasangan. Dari kata-kata zawaja berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Lalu Allah ciptakan dari yang satu ini yaitu Nabi Adam, Allah ciptakan pasangannya. Dan Allah ambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Karena tulang rusuk itu bengkok dan itulah fitrahnya Hawa dan anak-anak Hawa. Anak-anak Adam yang hawanya. Kaum Hawa. Bengkok. Maka kalau antum ingin mencari istri yang lurus, ngayal itu. Ngayal, cari istri nggak pernah salah itu ngayal. Di zaman sekarang masih cari istri yang lurus, nggak pernah bengkok, nggak ada salah. Ya ngayal antum. Mau di zaman Rasul aja susah nyarinya, Sudahlah terimalah kebengkokan itu. Asal bengkok itu tidak maksiat, nggak apa-apa kan? Tapi kalau bengkoknya maksiat, jangan terima. Bengkoknya itu Ustaz, dia nggak bisa berhias ketika saya pulang dari kantor. Ya bengkok, udah terima aja lah. Terima aja lah bengkoknya itu. Bengkok Ustaz, masaknya nggak pandai Ustaz. Beda sama mantan pacar saya yang SMA itu. Ya sudahlah, terimalah bengkok itu. Yang di pacar mantan, mantan pacar SMA itu sudah jadi istri orang lain, jangan diingat-ingat masakannya. Kesalahan kita kan gitu sebagai suami. Selalu melihat kesalahan istri kita yang ada pada kelebihan pada istri orang lain. Ustadz kok tahu Ustadz? Saya kan juga suami. Saya menjiwai jiwa suami. Kesalahan kita itu, kekurangan yang ada pada istri kita, kita selalu lihat kelebihan itu pada istri orang lain. Itu masalah kita. Jangan lagi lihat kelebihan orang itu, Allah dengan kekurangan yang ada, dan lihat kelebihan yang ada pada dia, bukan pada orang lain. La mu'minun mu'minah. Seorang lelaki yang mukmin tidak akan membenci totalitas kepada wanita yang mukminah fa in kariha minha kalau ada akhlaknya yang tidak dia suka, radhiya minha ukhra, ada yang lain yang dia suka. Maka kalau kita melihat kekurangan yang ada pada istri kita, lihat kelebihan yang ada pada dia, bukan kelebihan yang ada pada istri orang. Ingat. Bahaya, danger. Istri kita hitam, selalu melihat istri orang lain yang putih. Insya Allah suami menderita. Istrinya gemuk, lihat istri orang yang ramping. Insya Allah menderita. Suaminya, pe, istrinya pendek ngelihat yang yang yang semampai-semampai insya Allah menderita. Demikian sebaliknya istrinya semampai melihat yang pendek-pendek juga menderita. Intinya adalah kekurangan istri kita, kita lihat kelebihan pada istri orang menderita. Caranya adalah kekurangan yang ada pada istri kita, lihat kelebihan yang ada pada dia di sisi yang lain orangnya jujur, orangnya amanah. Kalau kita tinggal akan menjaga harta kita, anak-anak kita tidak akan pernah selingkuh, tidak akan pernah mengizinkan tamu ke rumah kalau laki-laki. Itu kelebihan yang luar biasa. Yang nyaris sulit mencari wanita-wanita di zaman ini seperti ini. Kalau itu istri kita, walaupun pulang-pulang kita kerja, dia tidak berhias, terimalah kekurangan yang sedikit itu. Terima bukan berarti tidak kita benahi, nasihati juga. Sambil minum teh dinasehati, Janganlah kalau saya pulang itu masih memakai daster yang sobek itu gitu. Saya nggak suka ngelihat daster itu. Istrinya jawab, enak daster ini bahannya dingin. Iya enak di kamu, nggak enak di saya masalahnya. Tolonglah sebelum saya pulang mandi dulu pakai minyak wangi dulu. Kan Egner itu saya belikan untuk itu. Ya dibenahi juga walaupun kekurangan itu bukan berarti kita kona'ah, berarti kita tidak benahi. Benahi. Allah ciptakan hawa dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu bengkok. Berlemah lembutlah kalian kepada wanita karena dia tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu bengkok kata Nabi. Kalau mau kalau kamu keraskan meluruskannya patah. Kalau kamu tidak luruskan dia tetap bengkok. Luar biasa. Di sisi lain Nabi mengatakan lutfan bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca. Wanita itu dikatakan Nabi sebagai gelas-gelas kaca yang mudah pecah gunakanlah power kita sebagai laki-laki untuk membuat gelas kaca itu terawat dengan utuh dan tidak pecah. Jangan kekuatan kita digunakan untuk memecahkan dia. Hati-hati. Kita diberikan kekuatan untuk menjaga gelas kaca itu tidak pecah. Al-muhim wa khalaqa min Allah ciptakan dari Adam pasangannya. Dari tulang rusuk Nabi Adam diambil oleh Allah diciptakanlah Hawa. Kemudian wabasa minhuma rijalan wa nisaa. Dari dua ini Allah kembang biakan rijalan kathira. Lelaki yang sangat banyak. Wanisa'a. Wanita yang sangat banyak. Allah tumbuh kembangkan apa kembang biakan dari dua ini. dan rumah kedua orang tua kita itu di surga. Berarti kampung halaman kita surga. Di mana kampung halamannya, Dek? Kampung halamannya di mana? Akhirat. Oh, udah pinter. Ini yang banyak hilang afwan, ini yang banyak hilang dari dada orang-orang yang beriman. Atau dari dada orang yang mengatakan saya beriman. Kenapa sudah terlalu lama jauh dari Al-Quran? Apa nih Pak? Pertanyaan? Cepat sekali harus panitia yang ngumpulkan panitia jangan saya yang ngumpulkan harus panitia yang ngumpulkan pertanyaan Ini yang setelah hilang dari dada banyak orang-orang yang beriman atau orang-orang yang menyas, menyas, menyatakan dirinya beriman. Sengaja saya pilihkan kalimat itu karena memang ada orang yang benar-benar beriman, ada orang yang hanya pernyataan dia beriman, belum tentu dia beriman. Tapi dia menyatakan dia ber, beriman. Minalladina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Dari orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka, dan hati mereka belum lagi beriman. Dan tidak beriman hati itu. Ada. Bukan tidak ada. Kita takut menjadi mereka. Kita betul-betul harus menjadi orang yang beriman. Bukan orang yang hanya memproklamirkan diri sebagai orang yang beriman. Beda itu. Kalau kita mau menjadi orang yang beriman, baca Al-Quran. Sifat orang yang beriman itu apa? Dan kita harus sempurnakan sifat orang yang beriman itu. Itu bahasan panjang lagi. Bukan bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Banyak kalau kita bahas poin-poin siapa orang yang beriman. Siapa orang yang diakui oleh Allah beriman. Oh, panjang Pak. Panjang sekali. Bukan itu bahasan kita. Penyebabnya adalah sudah terlalu jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu syarat dengan bahasan kampung kita. Setiap surat yang ada, ada bahasan tentang kampung kita. Halaman kita, kampung halaman kita, ada bahasan. Setiap lembar, setiap halaman Al-Quran, ada bahasan tentang kampung kita. Artinya, setiap membaca Al-Quran, setiap halaman itu kita diingatkan suruh pulang kampung. Eh, pulang kampung, pulang kampung, pulang kampung. Ingat tuh kampungmu di akhirat, ingat tuh kampungmu di akhirat. Namun karena kita terlalu jauh dari membaca Al-Quran. Sehingga lupa kampung kita yang sebenarnya. Satu. Yang kedua, sudah mulai rajin. Sayang, gak ngerti apa yang kita baca. Sehingga yang kita baca hanya hurufnya. Itu sudah bagus, tapi belum sempurna. Karena maksud Al-Quran diturunkan punya, bukan hanya semata-mata membaca huruf. Akan tetapi maksud Al-Quran diturunkan adalah dimengerti apa isi Al-Quran itu untuk difahami dan diamalkan. Tiga tahun yang lalu kita membuat majelis di Pekanbaru dan ini cocok untuk bapak-bapak, terutama usia 40 tahun ke atas. Majelis sekali se sepekan, kita mulai dari Anas. Kul apa artinya? Huwa a'udhu apa artinya? Bi apa artinya? Rabbi apa artinya? Anas apa artinya? Maliki, mali, maliki apa artinya? Anas apa artinya? Maliki apa artinya? Anas apa artinya? Ilahi apa artinya? Anas apa artinya? Min apa artinya? Syari apa artinya? Setelah semua arti diketahui, dihafalkan, kata demi kata, baru disyarah. Sudah tiga tahun lebih kurang kita membuat, sekali dalam seminggu, pakai absen juga lagi. Itu sekarang sudah sekotam tiga juz. Sampai surat Al-Mujadilah. Sudah selesai, tiga juz. Dan sudah banyak yang hadir itu yang ketika imam membaca Al-Quran, dia mengerti artinya di belakang. Karena kata demi kata, dihafalkan. Orang mau mengerti Al-Quran, tapi dia belajar bahasa Arab dengan cara menghafal lampu, apa loteng, apa AC, apa. Kelamaan. Kelamaan, Mbak. Kalau mau mengerti Al-Quran, langsung aja kepada mufradat yang ada di dalam Al-Quran. kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Langsung, ngapain harus harus kaca apa, jam apa. Kaca ini dalam Al-Quran cuma sekali datangnya. Sementara, sementara kita capek ngapal kaca sampai 10, 10 ribu kali kita ulang-ulang. Agak mubazir gitu. Karena kemampuan menghafal kita juga minim kan. Nah, langsung aja kepada Al-Quran. Kosakata yang ada dalam Al-Quran itu yang kita hafal. Bermanfaat. Dan lebih mudah karena Al-Quran itu berulang-ulang. Anas berapa kali berulang dalam Al-Quran. Lau berapa kali berulang dalam Al-Quran. Ya'lamun berapa kali berulang dalam Al-Quran. Kanu berapa kali. Yakununa berapa kali berulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi tahu kita satu ayat, tahu beberapa kalimat yang sama di dalam Al-Quran. Al-Muhim ini usulan bagi kita yang mau belajar bahasa Arab dan sudah berumur 40 tahun ke atas. Kalau mau mulai dari hadihi, hada, aku, kamu, kemudian terlalu lama, terlalu jauh. Langsung aja kepada Al-Quran seperti yang yang sudah kita praktekkan. Dan itu akan lebih mudah. Karena tujuan kita itu kan. Tujuan kita itu gitu. Ya sudahlah. Buang sarana yang terlalu jauh itu langsung kepada orientasi kita. Kul apa? Nanti qad Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha qad apa? Sami'a apa artinya? Qaula apa artinya? Allati apa artinya? Tujadilu apa artinya? Ka apa artinya? Berangsur pekan demi pekan lama-lama kosakata yang berulang lengket di kepala kita. Lama-lama orang mengapa membaca Al-Qur'an walaupun bukan bacaan dari juz yang telah kita pelajari kita tahu karena rangkaian kata-katanya kita sudah mengerti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita membaca Al-Quran, namun kita tidak tahu apa yang kita baca. Sehingga ketika Al-Quran mengingatkan kita kepada kampung halaman kita, kita nggak ingat-ingat. Kenapa? Nggak ngerti apa yang kita baca. Penyakit umat Islam sekarang itu ini. Dia baca Al-Quran, nggak ngerti apa yang dia baca. Oleh karena itu Islam lemah di Indonesia. Walau jumlah umat Islam banyak. Jumlah umat Islam banyak di Indonesia. Namun Islam lemah. Kenapa? Yang hidup di tengah mereka, yang membaca Al-Quran dan mengerti Al-Quran sedikit. dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, 100% umat Islam yang ada di Indonesia. Berapa persen sih orang yang membaca Al-Quran dan mengerti artinya? 5% ada pak? Mungkin enggak ya? Mungkin enggak. Sementara yang bersama Rasul mengerti Al-Quran semua. Makanya Rasul itu kuat. Walau jumlah para sahabat tidak sejumlah, sama dengan jumlah kaum muslimin di Indonesia, namun yang bersama Rasul itu mengerti Al-Quran semua. Mengamalkan semua. Maka wajar Persia dan Romawi takluk dalam waktu yang tidak lama. Kekuatan mereka luar biasa hebat. Walau jumlah kita lebih banyak daripada mereka, kita nyaris tidak mampu berbuat apa-apa bahkan di kampung sendiri. Karena kita lemah. Disitulah ayah dan ibu kita lah hidup. Disitulah ayah dan ibu kita hidup. Di surga. Di kampung halaman yang sebenarnya. Yang terusir tadi bernama iblis, sakit hati. Lalu mulai menyusun makar. Bagaimana caranya ini orang untuk diusir dari kampung halamannya. Terjadilah apa yang telah Allah takdirkan. Iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan sebuah buah dari sebuah pohon di surga. Pohon itu bernama pohon? Salah. Buahnya buah? Huldi. Salah. Pohonnya itu, anak tidak tahu namanya. Buahnya juga anak tidak tahu namanya. Yang menyebut pohon itu pohon khuldi iblis. Yang menyebut buah itu buah khuldi iblis. Dia bukan pohon khuldi, dia bukan buah khuldi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Begitu kata iblis kepada Nabi Adam. Dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maukah engkau wahai Adam, aku tunjukkan pohon kekekalan. Dan kalau kamu makan dari buah pohon itu, kamu akan kekal di surga. Dan kamu akan mendapatkan istana dan kerajaan surga ini yang akan abadi, mulkin yang mul kekuasaan yang tidak akan sirna. Kamu akan di sini selamanya kalau pohon itu kamu makan buah dari pohon itu. Tertarik Nabi Adam, pohon yang mana? Sini, sini, saya tahu. Saya mantan penghuni surga, saya tahu. ini dia pohonnya. Pohon yang dilarang itu. Pohon yang di yang dilarang itu. Yang menamakan itu pohon khuldi. Khuldi artinya kekal. Pohon kekekalan. Kalau kamu makan dari buah ini, wahai Adam, kamu kekal di surga. Allah nggak mau kamu kekal di surga, makanya dilarang. Kalau kamu makan, kamu akan kekal di surga. Tak akan keluar dari surga. Dibalik-balik, Pak. Maka dunia ini, pahami terbalik baru benar. Ya, Dunia ini, kalau mau tahu apa itu dunia sebenarnya, pahami terbalik. Orang yang saban hari tampil seolah-olah orang bahagia, pahami terbalik. Orang yang paling menderita, itu baru benar. Pemimpin, pahami terbalik. Dipimpin, itu baru benar. penguasa, pahami terbalik, dikuasai itu baru benar. Orang yang menangis membaca Al-Quran, kok sedih? Pahami terbalik. Apa pahami terbaliknya? Bahagia dan gembira, itu yang benar. Orang melihat antum duduk di sini tiga jam. Kasihan orang-orang ini katanya kita car free day, jalan kaki, gembira, makan-makan, ngerokok. Ngapain di masih Nurul Iman? Duduk. Gak ada asiknya. Kami yang asik, pahami terbalik. Gak asik, di sini yang asik. Dunia itu pahami terbalik, karena iblis membalik-balikkannya. Maka pahami terbalik itu yang benar. Tapi itu juga tidak semuanya begitu. Sesuai dengan takaran-takaran syariat tentunya. Tapi kita telah menemukan banyak hal yang terbalik di permukaan bumi ini. Banyak hal yang terbalik di permukaan bumi ini. Yang membolak-baliknya itu kerjaan iblis tadi. Itu bukan pohon kuldi, pohon kekekal, disebut pohon kekal. Kalau kamu makan, kamu akan kekal, kata iblis. Padahal sebenarnya kalau dimakan, kamu keluar. Itu bukan pohon kuldi. Maka menamakan sesuatu tidak sesuai dengan namanya, itu pekerjaan iblis dan pengikut-pengikut iblis dari murid-muridnya. Ini riba. Lalu disodorkan ini bunga. Itu pekerjaan iblis dan pengekor-pengekornya. Kalau bunga orang tertarik, Pak. Coba buat di situ, ribanya sekian persen. Nggak mau orang <laughs> daftar. Nggak mau orang, Pak. Itu cuma terus terang aja. Jangan diputukar-tukar namanya realnya taruh di situ. Nggak mau orang mbak. Nggak mau. Ah itu apa? Riba. Enggak, enggak, jangan. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Tapi itu apa bunga? Oh bunga indah. Bunga itu wangi. Bunga itu harum. Terbalik. Riba itu pahit. Riba itu menyakitkan. Riba itu, aduh, hancur-hancuran dah riba itu. Tapi dengan dirubah nama menjadi wangi dia. Dirubah menjadi bunga minuman rohani. Khomar diminum minum-minuman rohani. Hati-hati. Sudah banyak yang terbalik-terbalik, lalu kita pahaminya terbalik. Hiburan, film itu hiburan, bioskop hiburan, tempat penderitaan. Karena ketika mereka menderita, mereka pergi ke bioskop. Berarti tempat ngumpul orang apa? menderita karena kita nggak pernah menderita di rumah bersama istri dan anak kita. Kita nggak butuh bioskop. Kita nggak butuh tempat untuk ngumpulnya orang-orang menderita. Karena kita sudah bahagia di rumah kita. Bahagia dengan istri kita, bahagia dengan anak-anak kita, bahagia dengan dengan secangkir teh dan sebuah satu piring dari uh, ubi kayu yang digoreng. Udah bahagia. Kita nggak perlu bioskop. Jangan pahami dunia ini sesuai dengan namanya. Karena iblis punya program. Nama itu menipu. Dibolak-balikkan iblis namanya. Agar kita tertipu. Sama dengan Dajjal. Surga dibilang neraka, neraka dibilang surga. Itu fitnah yang paling besar. Sama dengan iblis kerjaannya, dibolak-balik. Maka orang yang beriman, yang berilmu tidak akan tertipu dengan nama. Tidak tertipu dengan tawa. Kenapa mereka minum khamar? Kenapa mereka dugem? Karena mereka menderita bukan karena mereka bahagia. Justru ketika mereka menderita, mereka hilangkan penderitaan itu dengan cara minum khamar. Dengan cara narkoba. Untuk menghilangkan penderitaan itu. Karena menderita, hidup itu sulit, hidup itu sempit, dada itu sempit. Akhirnya ambil khamar, bismillah, minum. Eh, nggak pakai bismillah ya. <laughs> Nggak pakai bismillah, apaan. Kalau khamar mana ada orang pakai bismillah nggak pakai bismillah. Yang haram-haram itu, Pak, nggak cocok dengan bismillah. Nggak cocok dengan bismillah. Yang namanya haram nggak cocok dengan bismillah. Orang minum khamar bismillah nggak cocok. Sama dengan orang ngerokok, bismillah ketek nggak cocok, Pak. Nggak cocok orang ngerokok pakai bismillah nggak cocok. Nggak pernah ada orang ngerokok pakai bismillah. Karena nggak cocok bismillah itu dengan yang haram. Ini mantan-mantan semua ini yang lihat depan Pernah baca bismillah? Nggak pernah. Nggak cocok bismillah. Cocoknya di toilet. Yakin kita dengan ini bahwa para ulama yang mengatakan rokok itu haram benar. Karena rokok tidak pernah cocok dengan bismillah. Nggak pernah connect dengan bismillah. Sama dengan khamar. Mau masuk masjid, bismillah. Mau menulis Kajian bismillah. Membaca Al-Quran bismillah. Cocok semua. Mau keluar rumah bismillah. Mau baca baju bismillah. Mau hubungan badan sama istri bismillah. Cocok semua. Gak ada yang gak cocok. Orang yang berzina gak ada yang pakai bismillah pak. Orang yang terima duit korupsi. Alhamdulillah bismillah saya terima. Gak ada itu pakai bismillah itu. gak ada. Orang yang mau nyerahkan itu nggak pakai bismillah saya serahkan Pak, nggak pernah. Yang haram nggak ada yang cocok dengan bismillah. Jadi sama syaitan, dengan syaitan, oleh syaitan, itu dirubah nama pohonnya. Ini pohon kekekalan wahai Adam. Kalau kamu makan dari pohon ini, dari buah ini, kamu akan kekal. Allah tidak mau kamu kekal, makanya dilarang. Tuh dibolak balik gitu, sama syaitan. Nabi Adam tertipu. Nabi Adam ingin kekal di surga. Ingin kekal di kampung halaman. Yang luar biasa. Akhirnya makanlah dari buah itu. Buah apa namanya? Saya tidak tahu. Ada yang nanya, Ustadz, kalau kita nanti masuk surga Ustadz, bisa nggak kita makan buah yang terlarang itu yang Nabi Adam dulu Ustadz? Jawaban saya masuk surga aja dulu, jangan banyak cerita. Iya, banyak cerita. Nanti urusan di surga itu. Masuk surga aja dulu, yang penting masuk surganya. Soal dapat atau tidak dapat urusan kedua itu. Terla terlalu yakin masuk surga, Pak. itu yang paling parah. Terlalu yakin pede, terlalu pede masuk surga gitu. Tahajudnya, nggak jelas duhanya nggak jelas jujurnya nggak jelas nanyanya kalau saya nanti masuk surga bisa nggak saya makan pohon itu makan dari buah pohon itu Ustaz ya akhi oh, tunggulah dulu bicara itu jangan terlalu pede sama dengan ibu-ibu nanya Ustaz kalau kami nanti masuk surga tetap suami kami punya bidadari bidadari Ustaz gitu. udahlah bu masuk surga aja dulu bu Jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan itu. Kalau sudah masuk surga itu sudah aman hidup di surga itu. Nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi ketidaknyamanan, tidak habis semua. Kesedihan hilang sampai naudzubillah min dhalik kalau terjadi pada diri kita. Kita masuk surga orang tua kekal, orang tua kita kekal di neraka, kita tonton orang tua kita di diadab tanpa rasa sedih. Karena sedih itu sudah dicabut oleh Allah dari surga, dari penduduk surga. Nggak ada lagi sedih di surga Allah. Naudzubillah min dzalik. Dan boleh terj boleh jadi terjadi kan? Boleh jadi terjadi bagi sebagian orang, dia ke surga, ayahnya ke ke neraka, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Dia akan tonton ayahnya diadab di neraka tanpa rasa sedih. Kalau anaknya yang ke neraka, kekal di neraka, dia akan tonton anaknya di neraka tanpa rasa sedih. Karena sudah dicabut. Sedih itu dari orang yang pulang kampung. Nabi Adam menginginkan kekekalan di kampung itu yang ada istananya, yang ada tanaman-tanaman yang sangat luas. Surga. Ada sungai yang mengalir. Taman-tamannya rapi, buah-buahnya setiap hari ada. Nabi Adam ingin di sini selama-lamanya. Tergoda dengan godaan iblis, akhirnya memetik pohon itu dan memakannya melakukan kesalahan. Akhirnya ihbitu minha jami'an, turun kalian semua ke bumi. Akhirnya turunlah Nabi Adam ke bumi. Dan turun Hawa ke bumi. Turun juga iblis ke bumi. Namun sebelum turun Nabi Adam bertaubat. Iblis tidak bertobat-tobat juga sampai sekarang. Mulianya manusia karena mereka berdosa dan kemudian bertaubat. Camkan itu baik-baik. Mulianya manusia karena mereka berdosa. Namun kemudian mereka tinggalkan dosa itu dan bertaubat. Terlaknatnya iblis karena dia berdosa. Kemudian continue di atas dosa itu tinggal pilih mau yang mana. Mau jalan Nabi Adam atau mau jalan syaitan. Pilihan ada di depan kita. Review maksiat kita. Yang kita belum bertaubat kepada Allah. Mau meniru Nabi Adam atau mau meniru syaitan. Pilihan di tangan kita kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Kalau ingin pulang kampung, masuk istana-istana di kampung kita, tiru Nabi Adam. Berhentilah dari dosa-dosa itu, beristighfarlah kepada Allah, tinggalkan dosa tersebut, sesali masa lalu kita yang suram, dan bertekadlah untuk tidak akan lagi melakukannya. Tekad untuk tidak lagi akan melakukannya. Soal terla terjerumus lagi nanti itu urusan lain. Yang penting kita punya tekad untuk tidak lagi melakukan. Kalau sudah ada tiga itu, kita telah bertaubat. Dan taubat kita pasti diterima oleh Allah. Karena Allah tidak akan ingkar janji. Sesali masa lalu, tinggalkan, bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Kalau ingin pulang kampung, kalau ingin pulang kampung ke surga. Karena pulang kampungnya dua nanti. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Pulang kampung juga. Tapi pulang kampung yang kita inginkan dalam bahasan kita adalah pulang kampung ke surga. Sebelum turun Nabi Adam telah bertaubat kepada Allah. Lalu dia berkatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ucapan Nabi Adam. Yang hendaknya kita selalu ulang-ulang. Selalu kita ulang-ulang. Rabbana wahai Rabb kami. Zolamna anfusana. Kami telah menzolimi diri kami. Dengan perbuatan maksiat kami pernah mengisi waktu umur kami dengan perbuatan maksiat yang kau larang, ya Rob. Kami berdusta. Kami menipu. Kami membuka aurat. Kami pernah terjerumus ke dalam tangkal dan jimat. Kami pernah mengkeramatkan sesuatu selain engkau. Menyembahkan, mempersembahkan sesajian kepada selain engkau, ya Rob kami zolimi diri kami dengan perbuatan riba, perbuatan zina, perbuatan ghibah, perbuatan namimah. Wa ilam takfir lana. Kalau engkau tidak ampuni kami, ya Lana Lanakunanna minal khasirin. Kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ucapan ini harus kita ucapkan selalu. Ucapan ayah kita Adam dengan ucapan itu Allah ampuni dia. Dan akan ia kembalikan Nabi kita, Nabi Adam itu ke kampung halamannya yang sebenarnya itu surga. Anda kita rajin mengucapkan kalimat ini. Dan kita benar-benar hayati kalimat ini. Dan kita benar-benar komitmen dengan kandungan kalimat ini. Kita akan kembali ke kampung halaman ayah kita Adam. Yang sebenarnya itu surga Allah. Kita akan ke sana. Allah berjanji. Bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahan. Dan serius di dalam taubatnya. Kemudian beriman dan beramal saleh. Allah berjanji Allah akan masukkan ke surga itu. Surga tempat di mana Nabi Adam pernah ada di sana. Ayah kita Adam pernah ada di sana. Saudaraku, saudariku, tinggalkan maksiat tinggalkan maksiat. Dengan maksiat itu kita menzolimi diri kita sendiri. Yang akan hancur dan binasa dengan maksiat kita adalah kita, bukan orang lain. Yang akan celaka dan binasa dengan dosa kita adalah kita. Kita yang akan binasa, kita yang akan sengsara, kita yang akan tidak akan bahagia dan kita yang akan menderita dengan dosa dan maksiat itu. Bukan orang lain. Maka orang yang berbuat maksiat, dia menzolimi dirinya. Apapun jenis maksiat itu. Dan semua kita tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Semua kita pernah mengukir sejarah gelap dalam hidup. Siapapun orangnya. Tidak ada orang yang hidup ini di permukaan bumi sekarang ini. Catatan hidupnya bersih tanpa dosa. nggak ada. Tidak ada. Pilihan di depan kita ada dua, meniru Nabi Adam atau meniru syaitan. Maka ucapkan kalimat itu selalu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzolimi diri-diri kami dengan perbuatan maksiat Engkau tahu. Walau istri kami tidak tahu. Engkau tahu walau suami kami tidak tahu. Engkau tahu walau tetangga dan anak kami tidak tahu. Engkau tahu walaupun orang-orang yang dekat dengan kami tidak pernah tahu. Wa ilam takfir lana. Kalau engkau tidak ampuni kami. Kami minta ampun kepadamu sekarang. Kalau engkau tidak ampuni kami dan engkau tidak rahmati kami dan aku minal khasirin kami pasti menjadi orang-orang yang merugi untuk selama-lamanya itu perkataan ayah kita Adam yang diterima oleh Allah diampuni dosanya kemudian tetap saja akibat dari perbuatan dosa itu adalah penderitaan Nabi Adam kemudian diturunkan ke negeri yang penuh dengan penderitaan dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Jangan bangun istana kita di Rawamangun, jangan bangun istana kita di bloem, jangan bangun istana kita di Pondok Gede, jangan bangun istana kita, bangun istana kita di sana. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. negeri ini negeri yang penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini. Sudah capeknya kita hidup di dunia ini. Sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini. Di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah. Melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga, mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. Capek kita sudah tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Kita mau pulang. mau pulang. Tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu malaikat mau datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapkan, menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sodakoh. Dalam sodakoh itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah perhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Adalah memperhatikan mereka itu, ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik. Supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, Tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus. Kesengsaraan yang paling parah adalah orang-orang yang lupa untuk pulang kampung seluruh powernya, seluruh energinya dihabiskan di negeri perantauan. Sehingga tidak punya bekal. Di saat dia harus kembali ke kampung halamannya dan itu pasti. Ketika malaikat maut datang menjemput dia terperangah. Saat kembali ke pulang kampung akan tiba dan telah tiba sementara dia tidak punya persiapan. Tidak ada rumah di sana yang dia bangun. Tidak ada kebun di sana yang telah dia tanam. Inilah manusia paling rugi di permukaan bumi. Walau di dunia dia menjadi menteri. Maka bangunlah istana kita di surga. Bangunlah istana kita di akhirat. Di sana dan ke sana kita pasti akan kembali ke akhirat itu. Allah ingatkan kita selalu kepada kampung akhirat. Allah ingatkan kita selalu kepada surga-surga. Masalahnya adalah kita tidak memahaminya dengan baik. Kita tidak mencernanya dengan baik. Hati kita terlalu lalai untuk memahami kampung kita yang sebenarnya. Hati kita terlalu banyak kunci-kunci untuk memahami ayat-ayat Allah Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka sudah banyak kunci-kuncinya? Sehingga terkunci hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Atau hati itu sudah terlalu keras. Sehingga tidak mampu lagi untuk sedih berhadapan dengan ayat-ayat Allah yang bercerita tentang adab. Tidak lagi terpanggil untuk ke akhirat berhadapan dengan ayat Allah yang berbicara tentang kampung akhirat "Lau anzalna هذا Qur'ana 'ala jabal, لرأيته ra'aitahu khashi'an من min الله. Seandainya ayat-ayat Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, ini sayang kau akan melihat gunung itu khusyuk, terdiam, mendengarkan ayat Allah, mutasaddian setelah itu dia hancur lebur berkeping-keping. Karena dia terlalu takut kepada Allah hati kita lebih keras daripada batu gunung yang tidak pernah menangis membaca ayat-ayat Allah dan tidak pernah takut membaca ayat-ayat Allah. Mintalah kepada Allah pemilik hati itu agar menjadikannya menjadi hati yang lembut. Hati yang selalu berlinang air mata manakala membaca ayat-ayat surga dan neraka. Hati yang selalu ciut dan takut manakala sudah berbicara tentang azab-azab Allah hati yang selalu harap dan selalu berharap dan memohon kepada Allah manakala sudah bertemu dengan ayat-ayat tentang surga Allah. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita benar, kalau hati kita sesuai dengan hati yang diinginkan Allah, niscaya kita akan seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an, "Falyadhaku qalila walyabku katsira." Hendaklah mereka sedikit tertawanya dan hendaklah mereka banyak menangisnya. Namun kita dengan kelalaian kita telah terlalu banyak tertawa dan hampir tidak pernah menangis. Padahal kenikmatan hidup adalah di dalam tangis. Tangis seorang hamba. Yang pernah berbuat maksiat. Dan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan dia minta ampun kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Disitulah kenikmatan hidup yang sebenarnya yang hakiki. Yang tidak didapatkan oleh pelaku-pelaku maksiat yang saban hari menebar aurat di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita yang berkumpul di majelis ini. Kelak berkumpul di surga Allah. Di kampung halaman kita yang sebenarnya. Tempat datangnya ayah dan ibu kita Subhanakallah wa sallallahu sallam, wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan utamakan yang ber yang ber yang uh, yang berkaitan dengan tema. Kita utamakan setelah itu kalau tidak ada baru kita tambahkan kepada yang lainnya. Ustadz bagaimana caranya agar kita bisa selamat sampai ke kampung halaman kita yaitu surga? Seluruh perintah-perintah Allah adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah, kampung halaman kita yang yang sesungguhnya. sebagaimana seluruh larangan-larangan Allah adalah jalan yang akan mengantarkan kita terhalang kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya itu surga. Maka seluruh perintah Allah jalan menuju surga dan seluruh larangan Allah yang dilarang oleh Allah jalan menuju neraka. itu jawaban yang paling global yang bisa saya berikan kepada saudara atau saudari kita yang bertanya. Oleh, oleh karena itu kita minta kepada Allah surga dan minta kepada Allah jalan-jalan ke surga. Jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Allah aku meminta kepadamu surga dan aku meminta kepadamu amalan-amalan yang akan mendekatkan aku ke surga, baik perkataan atau perbuatan. Maka kalau kita ingin ke surga dan minta surga kepada Allah, minta juga jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke surga, yaitu ketaatan dan amal soleh. Itulah dia jalan ke surga. Rasul telah mengajarkan seluruh jalan ke surga. Dan Rasul telah melarang seluruh jalan ke neraka. Namun tentu, sebagai seorang manusia yang lemah, kita tidak mampu ahli dari ahli dalam seluruh bidang yang jalan ahli pada setiap jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Tentu kita tidak bisa ahli di semua bidang. Di semua jalan kita ahlinya di sana. Sulit. Hanya segelintir kecil yang mampu sampai kepada titik itu. Orang-orang yang akan dipanggil masuk surga dari seluruh pintu surga yang ada. Itu hanya sedikit. Karena memang mereka ahli segala-galanya. Di dalam jihad ahli, di dalam puasa ahli, di dalam Al-Quran ahli. Di dalam sabar ahli. Jumlahnya sedikit itu. Maka nasihat saya adalah yang penting pertama kali jauhi jalan-jalan ke neraka. Setelah itu, lihat jalan ke surga yang wajibnya. Yang wajibnya aja dulu lihat. Penuhi. Setelah itu, baru lihat amalan jalan ke surga yang sunnat. Cari skill kita di mana. Cari apa? Skill kita ada di mana. Karena memiliki skill, di seluruh jalan itu susah. Gak gampang. Kalau skill kita di sodakoh, maka perbanyak sodakoh. Berharapkan pintu surga, berharaplah pintu surga terbuka dari bab sodakoh. Kalau skill kita puasa, maka perbanyak puasa, kalahkan orang-orang di sekitar kita tentang puasa. Kalahkan teman, kalahkan karyawan, kalahkan pimpinan, kalahkan ayah, kalahkan ibu, kalahkan istri, kalahkan tanpa harus petantang petenteng, enggak berpacu dalam makna maknawi. Kalau kita ternyata skill kita adalah manusia pemaaf, kalahkan seluruh manusia dalam sifat pemaaf kita. Dan begitu seterusnya. Kalau kita punya satu dan dua skill sudah bagus, apalagi kita punya sepuluh skill. Dan kuasai skill-skill itu. Kalau untuk mencari dunia manusia pakai skill, lebih pantas kita untuk mencari surga pakai pakai skill. Zaman sekarang zaman skill bukan zaman ijazah. Dan surga dari dulu zaman skill bukan zaman ijazah. Ini nasihat saya kepada diri saya pribadi dan kita semuanya. Yang pertama, jauhi dulu jalan ke neraka. Yang kedua, lihat jalan ke surga. Lihat yang wajib-wajibnya saja dulu. Lakukan semuanya, jangan pernah absen. Baru setelah itu melihat yang sunat. Cari yang skill kita yang mana. Ada orang yang memudahkan untuknya Al-Quran, tidak dimudahkan untuknya tahajud. Ada orang yang dimudahkan untuknya tahajud, tidak dimudahkan untuknya puasa. Ada orang yang dimudahkan untuknya puasa, tidak dimudahkan untuknya yang lainnya. Dan ada orang, dan itu jarang sekali, puasa dimudahkan, tahajud dimudahkan, sodakoh dimudahkan, sabar dimudahkan, pemaaf dimudahkan. Itu jarang sekali. Wallahualam. Lakukan skill itu dengan hebat bukan berarti yang lainnya tidak kita lakukan. Lakukan juga tapi tidak sehebat skill yang kita punya. Sodakoh-sodakoh juga tapi skill kita dalam Al-Quran. Baca Quran, baca Quran juga tapi skill kita di dalam puasa. Dan semua kita bisa. Semua kita bisa. Sebenarnya semua kita, sebenarnya secara kemampuan, kemampuan manusiawi, kita mampu untuk puasa Nabi Daud. Mampu, semua kita mampu sebenarnya. Buktinya manusia yang lain yang sama dengan kita mampu kan? Berarti mampu semua manusia. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Semua kita pada saatnya mampu. Tubuh kita telah diciptakan untuk mampu untuk melakukan itu. Namun kadang-kadang skill kita tidak di situ. Allahu alam. Saya terus-menerus berniat untuk berusaha taubat. Taubatan nasuha. Tapi tetap saja saya melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga suami pernah meremehkan saya. Menganggap saya tidak sungguh-sungguh untuk bertaubat. Karena tetap saja berbuat kesalahan di rumah. Dan minta maaf terus. Mohon nasihatnya Ustadz. suami dan istri harus saling tolong menolong, bukan golong menggolong. Kalau suami Anda sedang berusaha untuk taubat, jangan pernah diremehkan, walau dia belum berhasil. Karena keinginan untuk bertobat itu adalah hal yang luar biasa di hadapan Allah dan di sisi Allah. Dan Anda juga taubat Anda belum tentu diterima, wahai para suami. Jangan berlagak pede, Tobat kita sudah diterima oleh Allah. Siapa yang jamin? Maka meremehkan istri yang ingin bertaubat, pekerjaan yang sangat-sangat keliru. Yang harusnya adalah kita bahu-membahu, bantu-membantu. Kepada istri yang bertanya, jangan down dengan suami yang meremehkan. Yakini bahwa belum tentu suami itu lebih mulia daripada saya. Allah yang tahu akan kadar keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Di majelis ini, tak seorang pun di antara kita yang tahu siapa di antara kita yang paling mulia. Tak seorang pun yang tahu. Boleh jadi yang paling mulia itu adalah orang yang sedang berbicara, dan boleh jadi yang paling hina itu adalah orang yang sedang berbicara. Itu bisa saja terjadi. Tentu yang terakhir tidak diingat, tidak kita inginkan. Tidak saya inginkan. Tapi soal bisa saja terjadi, bisa. Secara kasat mata, saya yang terbaik karena saya yang berbicara. Tapi di rumusnya Allah saya yang terburuk. Karena saya yang rajin berbuat maksiat di saat manusia tidak melihat. Itu bisa saja terjadi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dhalik. Siapa yang paling mulia di antara kita semua? Hanya Allah yang tahu. Boleh jadi yang di sayap kanan, boleh jadi yang di sayap kiri, boleh jadi yang di tengah-tengah, boleh jadi yang ada di luar. Yang sedang menjaga anak-anaknya. Tak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian rekomendasi diri kalian sebagai orang-orang yang beriman. Huwa a'lamu bimanit taqa. Dia yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepadanya. Wallahu a'lam. Pak Ustadz tadi Ustadz mengatakan kalau kita insya Allah masuk surga rasa kesedihan dan rasa apapun apa, rasa kesedihan dan rasa apapun juga dihapus oleh Allah rasa kesedihan dan rasa apapun ada saya mengatakan rasa apapun tadi Pak janganlah ngarang-ngarang Rasa kesedihan akan dihapus oleh Allah itu betul. Orang yang sudah masuk surga tidak lagi kesedihan. Kesedihannya sudah hilang, dihapus oleh Allah dari hati kesedihan itu. Lalu apa maksudnya dengan doa anak yang soleh dan soleha? Doa anak yang soleh dan soleha kita kan belum masuk surga kan? Kita sudah wafat, anak kita yang soleh dan soleh mendoakan. Sudah masuk surga kita? Belum. Jadi ini pertanyaan gak connect. Saya bicara tentang surga dan masuk surga, ini bicara keadaan sebelum kita ke surga, bahkan sebelum kita dihisap. Sebelum kita dihisap, kita butuh doa anak-anak kita. Setelah anak kita wafat, doa dari cucu-cucu kita. Dan begitu seterusnya, doa dari orang yang kita ajarkan kebaikan. Doa dari mereka. Maka, ini per, pertanyaan ini sebelum masuk surga. Setelah semua meninggal, datang padang masyar, nggak ada lagi doa-doa. Habis. Masing-masing orang mengurus diri masing-masing. Sampai suatu saat di mana Allah izinkan untuk saling membantu. Namun Allah yang menentukan, kamu yang membantu, itu yang harus kamu bantu. Kamu yang membantu memberikan syafaat, itu yang harus menerima syafaat. Allah yang menentukan. Nah pada saat itu kita butuh anak-anak soleh, manakala kita tidak soleh. Mudah-mudahan Allah izinkan anak kita yang soleh untuk memberikan syafaat kepada kita yang tidak soleh. Dan begitu seterusnya. Setelah itu baru masuk ke dalam surga. Bagi orang-orang yang akan menghuni surga, semoga kita salah satu di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apabila istri sering mengingatkan suami agar menjauhi riba, kemaksiatan, bahkan ketika dia dia melaksanakan kemaksiatan tapi sang su eh, tapi sang suami belum berubah juga. Gemes rasanya. Padahal sang suami sudah ikut taklim sunnah. Yang jadi pertanyaan bagaimana cara istri agar dia tetap bisa istiqomah berusaha mendakwahi sang suami supaya suami istri itu bisa berkumpul kembali di kampung halaman kelak. Ya sabar seperti sabarnya Nabi Nuh. Kan sudah kita katakan tadi, sabarlah seperti sabarnya Nabi Nuh. Rumus dalam mendakwahi manusia supaya tetap sabar adalah janganlah kita menasehati orang itu di hati kita terpatri kamu harus berubah setelah saya nasihati. Jangan. Ketika kita menasehati, kewajiban kita hanya menasehati. Bukan kewajiban kita membuatnya berubah. Camkan baik-baik. Bukan kewajiban kita membuatnya apa? Berubah. Salah kita adalah kita menasehati di hati kita itu kita harus berhasil merubah dia. Sehingga setelah berlalu tiga bulan dia belum berubah, berlalu tiga tahun dia belum berubah, kita merasa target kita tidak tercapai, lalu kita mulai gemes gitu. Lalu kita mulai marah-marah gitu. Lalu kita mulai bosan menasihati begitu. Lalu kita mulai berhenti menasihati. Kenapa? Karena kita punya target yang tidak tercapai. Apa? Kamu harus berubah. Kemampuan kita bukanlah merubah manusia. Soal merubah manusia, yang mampu hanya yang pencipta manusia kemampuan kita menasehati manusia agar berubah. Mudah-mudahan dia berubah. Tidak berubah, itu bukan salah kita. Salah dia. Orang yang berdakwah, maksud tujuannya adalah menyampaikan kebenaran dengan akhlakul karimah, dia tidak akan pernah bosan berdakwah. Karena setiap dia selesai menyampaikan kebenaran dengan akhlakul karimah, dia puas. Orientasinya ter tercapai. Namun orang yang berdakwah harus orang yang didakwahi harus berubah. Inilah biasanya orang yang lelah dalam berdakwah. Capek dalam berdakwah, merasa rugi dan merasa sia-sia di dalam dakwah. Oleh karena itu, nasihatilah suami, suami nasihatilah istri, orang tua nasihatilah anak, anak nasihatilah orang tua, teman nasihati teman, tetangga nasihati tetangga dengan cara murni untuk menasihati. Soal dia berubah tidak berubah, urusan dia dengan Allah Sang Pencipta. Wallahu alam bisawab. Apakah surga dan neraka itu adalah makhluk Allah? Jawabannya, ya. Mudah, selesai itu aja. Karena kalau dikatakan bukan makhluk Allah berarti surga dan neraka itu adalah Allah. Bahaya. Ustadz, mengenai penciptaan Hawa, kata Ustadz tadi diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu seperti tertera di dalam Injil, bab penciptaan perjanjian lama. Sedangkan saya pernah mendengar salah seorang Ustadz kondang di Indonesia mengatakan Hawa diciptakan dari sejenismu, yaitu tanah. Dengan dalil bila Hawa diciptakan dari Adam laki-laki, maka derajat Hawa lebih rendah daripada Adam. Kalau bapak itu mengatakan Adam Hawa diciptakan dari tanah, Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Nabi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Satu, yang kedua, di dalam Al-Qur'an tadi kalimat minha sebenarnya jelas bahwa Adam itu diciptakan dari Hawa diciptakan dari dia. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu orang dari satu orang ini diciptakan pasangannya. Dari satu orang ini diciptakan apa? Pasangannya. Bukan, bukan Allah berfirman begini. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu orang. Lalu diciptakan lagi satu orang untuk menjadi pasangan. Bukan itu yang Allah katakan. Allah ciptakan kalian dari satu orang. Dari yang satu orang ini Allah ciptakan pasangannya. Itu ayatnya. Kalau ada orang yang mengaku ahli tafsir, tidak mengerti ayat ini, dia bukan ahli tafsir. Walau sudah mengarang kitab tafsir. Dan Rasulullah terang-terangan mengatakan di dalam hadis. Rahmatilah dan berlemah lembutlah kepada kaum wanita. Fa'innahunna khuliqna min dila' Sesungguhnya wanita itu ciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'i fi dil'i a'lahu yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bahagian atasnya. Fa in dhahabta kasartahu. Kalau kamu keras-keras kamu luruskan dia, kamu patahkan dia. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Kalau kamu biarkan dia, dia tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian untuk berlemah lembut dan baik-baik kepada kaum wanita. Nabi kok yang mengatakan wanita diciptakan dari tulang rusuk bukan Ustadz Maududi. Kalau itu ada di dalam Injil, berarti kalimat Injil yang masih benar, belum di dirubah-rubah. Ustadz itu yang berubah kayaknya. Injil masih benar, Ustadz itu udah salah gitu. Ya. Kayaknya begitu tuh. Kayaknya begitu tuh. Maaf Ustadz, kalau salah pertanyaan saya, nggak apa-apa. Kalau salah pun saya maafkan, nggak apa-apa. Tentang surat at takasur bukankah manusia tidak boleh bermegah-megahan yang melalaikan? Kenapa dibolehkan pakai mobil mewah, rumah mewah, asal tidak sombong? Yang mana bahagian dari surat at takasur yang melarang bermewah-mewahan? Yang mana? Saya mau tanya. Yang mananya? Coba kita buka surat at takasur Alhaakumut takathur Hatta zurtumul maqabir Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla sawfa ta' Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Latarawunnal jahim Thumma latarawunnaha aynal yaqin Thumma latus'alunna yawma idin anin naim. Yang mana sih bagian bermegah-megahnya itu yang mana? Yang mana Pak? Ayat pertama. Coba terjemahkan. Di Al-Quran terjemahan itu terjemahnya apa Pak? Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Terjemahan yang salah. Saya klaim terjemahan yang salah. Karena di dalam ayat itu tidak ada kalimat bermegah-megahan. Yang ada kalimat at-takasur. Dan at-takasur itu artinya bukanlah bermegah-megahan. Itulah untungnya kita belajar bahasa Arab. Sehingga kita tidak terjebak dengan bahasa terjemah, bahasa penterjemah. Umat Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab terikat dengan bahasa penterjemah. Terkadang bahasa penterjemah itu salah. Akhirnya kita yang memahami pakai bahasa Indonesia ikut salah. Karena kita tidak memahami bahasa Arabnya, kita memahami bahasa penterjemah. at takasur dari kata-kata kasuro yaksuru yang artinya banyak. Kafirun artinya banyak. Syukron kafiron artinya terima kasih banyak. Itu asal kata at takasur Takatharo ya takathuru takathuran itu artinya berbanyak-banyak. Artinya berlomba-lomba banyak. Itu arti arta kasur bukan bermegah-megahan. Alhaakumut takasur. Berpacu-pacu banyak telah melalaikan kalian. Itu arti yang benar. Berpacu-pacu banyak belum tentu bermegah-megahan. Karena petani sawit di Pekanbaru tidak bermegah-megahan, rumahnya gedek, rumahnya jelek. Tapi sawitnya 5000 hektar. Dia nggak bermegah-megahan, tapi berpacu banyak lahan sawit. Sehingga lupa sholat. Di Jakarta ini ada orang yang rumahnya rumah gubuk. Nggak mewah dia, nggak bermegah-megah. Tapi dia dan kawannya berpacu banyak jumlah pacar. Itu juga melalaikan. Itu juga masuk di dalam at kasur. Ada orang yang berpacu banyak membunuh. Ada orang yang berpacu banyak jumlah sendal. Ada orang yang berpacu banyak jumlah ruko. Ada orang yang berpacu banyak punya lahan tanah. Saya dengar di Jakarta ini ada orang yang satu lemak satu kamar isinya remari, dalam lemari itu Surat tanah saja semuanya surat tanah. Itu berpacu banyak surat tanah dia. Telah melalaikan dia dari jalan Allah. nggak bermegah-megahan. Cuman ingin berpacu banyak lemarinya itu sebanyak-banyak diisi dengan surat tanah. Belum tentu dia bermegah-megahan. Jadi kalimat bermegah-megahan itu minim. Kalimat berpacu banyak itu luas. pacu banyak ke luar negeri. Pacu banyak istri. Simpanan maksudnya. Melalaikan. Dan itu bukan bermegah-megahan. Hati-hati. Itu gunanya belajar bahasa Arab. Ketika kita mempelajari tafsir At-Takatsur ini, kita tulis at-takatsur dari kata-kata kasuro artinya banyak. Berarti takatsur artinya berlomba-lomba banyak, bukan bermegah-megahan. Bolehkah seseorang punya mobil mewah? Boleh. Bolehkah orang punya rumah mewah? Boleh. Dengan satu syarat. Tidak dibeli dari hasil yang haram. Tidak dibeli dengan cara yang haram. tidak dibeli dari hasil yang haram dan tidak dibeli dengan cara yang haram beri dua syarat. Boleh, silahkan. Islam tidak bertabrakan dengan kemewahan dunia. Islam tidak pernah melarang kita menikmati kemewahan dunia. Yang dilarang oleh Islam itu menikmati dunia dengan cara yang haram, mewah atau tidak mewah. Mewah atau tidak? Mewah. Utsman bin Affan pernah berinfak seribu ekor unta sekali infak. Kalau satu unta sekarang, harga unta sekarang 15 juta, tinggal kali seribu. Berapa? 15 miliar. Ada di antara kita yang mau berinfak 15 miliar sekali infak sekarang juga? Saya mau terima, Pak. mau beli tanah di sana untuk Islamic Center. Artinya kita ini nggak ada apa-apanya dengan harta Utsman. Dan itu yang ditudingkan orang kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan cinta dunia. Utsman bin Affan cinta dunia. Lihat rumahnya megah. Emang ada apa kalau rumah megah? Rasulullah nggak marah, kamu marah. Kamu siapa? Kan gitu kan? Utsman sudah kaya dari sebelum menjadi seorang muslim. Menjadi sahabat Nabi yang mulia. Dan ketika Utsman sudah menjadi sahabat Nabi yang mulia, Rasul tidak larang tuh Utsman jadi orang kaya. Karena Islam tidak bertabrakan dengan kemewahan dunia. Islam bertabrakan dengan uang haram, mewah atau tidak mewah. Islam bertabrakan dengan hasil yang haram, sedikit atau banyak. Pak, daripada terima uang 5 juta haram, lebih baik 5 miliar halal. Begitu memahami dunia ini. Jangan salah. Daripada 5 miliar haram, lebih baik 5 juta halal. Itu juga betul. Tapi sekarang saya balik aja. Daripada 5 juta haram, lebih baik 5 miliar halal. Islam tidak bertabrakan dengan kemewahan. Silakan. Antum mau bangun rumah, total biaya bangunan rumah itu satu triliun. Silahkan dengan syarat uang yang digunakan untuk membangun rumah itu tidak haram. Silahkan saja. Masih halal kok. Seluruh yang halal itu tidak boleh dicela, Pak. Allah tidak mencela. Allah tidak mencela. Kita mau mencela siapa kita? Itu bapak itu beli baju, satu baju aja 50 juta. Ya dia punya duit banyak, emang kamu ngapain? Rese aja orang beli baju 50 juta, biar aja. Asal bajunya itu uang 50 juta tidak dari hasil yang yang haram. Antum ngomong gitu kan karena antum nggak punya duit 50 juta aja. Coba antum punya duit satu triliun, wajar aja antum beli baju 50 juta. Iya kan? Ah, kalau enggak saya Ustaz. Kalau saya punya uang banyak, saya enggak akan. Saya akan hidup sederhana dan saya, infakkan. Heh, belum punya duit aja ngomong begitu. Coba udah punya duit, enggak begitu ngomongnya. Pak, saya pengalaman pribadi, Pak. Bu. Dulu saya punya pengalaman pribadi begini, sebelum punya mobil. Saya berandai-andai, andai saya punya mobil. Saya ke masjid, kalau ada orang jalan saya berhenti tuh. Naikkan orang jalan ke masjid. Setelah punya mobil enggak berani saya, Pak Takut pencopet yang saya naikkan. Serius, itu pengalaman saya pribadi itu. Dulu sebelum punya punya mobil, berandai-andai. Aduh, andai saya punya mobil. Karena kadang-kadang kita jalan ke masjid, ini kawan-kawan kita yang punya mobil, zeng, jalan aja gitu kan. Waduh, andai saya punya mobil, saya akan berhenti. Begitu sudah punya mobil, gak berani berhenti. Kecuali orang yang kita kenal, lain lagi ceritanya. Orang yang kita kenal, berani kita. Tapi kalau setelah punya mobil nggak berani berhenti, takut salah naik orang. Ternyata perampok yang kita naikkan. Kacau kita. Gitu. Jadi kondisi kita, psikologis kita sebelum punya uang banyak itu berbeda dengan setelah kita punya uang banyak. Wajar aja ketika antum miskin mengatakan andai saya kaya anda begini begini begini begini. Itu zaman antum masih miskin. Antum kaya lain lagi ceritanya. Psikologis orang kaya itu nggak sama dengan psikologis orang miskin. Ya nikmati sajalah psikologis miskin antum itu. Jangan menghayal-hayal. Kan gitu. Ya kan? Jangan menghayal-hayal. Nikmati aja psikologis miskin itu. Jangan rese. Biar aja. Toh Allah yang akan mempertang dia akan mempertanggungjawabkan segala-galanya kepada Allah. Antum pertanggungjawabkan saja amalan antum, antum pertanggungjawabkan saja ibadah antum, antum pertanggungjawabkan saja harta antum yang ada, yang harta manusia biarkan manusia ya di hadapan Allah. Islam tidak bertabrakan dengan kekayaan. Islam bertabrakan dengan kekayaan dari hasil yang haram. Allahu a'lam. Ustadz, saya dari London. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah istiqomahkan Anda di negeri orang kafir. Amin. Payah istiqomah di sana, Pak. Di Jakarta aja payah istiqomah, apalagi di London. Makanya saya ketika diundang ke London, saya nggak mau, Pak. <laughs> Belum mau diundang. Ada yang ngundang ke London, nggak, nggak, nggak. Di Jakarta saya susah itu koma saya, apalagi di London. Kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi murni rahmat dan kasih sayang Allah. Benarkah itu Ustaz? Benar. Benar. Karena Rasul kita yang mengatakan itu. Rasul kita suatu hari mengatakan di dalam hadis yang sahih dan tidak ada keraguan di dalam kesahihannya. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih Tak seorang pun dari kalian masuk surga karena amalannya. Itu perkataan Rasul. Qalu wala anta ya Rasulullah. Berkata para sahabat, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW menjawab, wala ana. Tidak juga saya. Allahu Akbar illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minallahi wa fadl. Kecuali Allah berikan kepada saya rahmatnya, Allah berikan kepada saya karunianya. Subhanallah. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa sudah soleh dan sudah berhak dapat surga. Keyakinan ahlu sunnah, kita beramal soleh itu bukan untuk membarternya dengan surga. Namun kita beramal soleh untuk meraih ridho Allah dan maaf Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah dan maaf Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Sari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya langit dan bumi. Itu ayat dalam surat Ali Imran 133. Ayat dalam surat Al-Hadid lain lagi bunyinya. sabiku yang tadi sari'u kalau ini sabiku sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi sama'i wal ardh berlomba-lombalah kalian. Kalau tadi bersegera, kalau ini berlomba-lomba, berlomba-lombalah kalian untuk menuju ampunan dari Rob kalian dan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Lihat sebelum Allah bicara surga, Allah bicara ampunan. Karena orang yang tidak diampuni tidak ke surga. Maka kita beramal soleh untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita diampuni oleh Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Tujuan hidup kita itu untuk kembali kepada Allah Sang Pencipta yaitu Rob Apakah kita ke surga untuk bertemu Allah ataukah kita masuk surga? Apakah orang yang semua orang yang masuk surga bisa melihat Allah? Bisakah kita salahkan Nabi Adam karena dia telah membuat kita tinggal di dunia? Oh enggak bisa. Yang terakhir itu jelas enggak bisa. Enggak bisa kita salahkan Nabi Nabi Adam. Karena memang Allah itu ketika menciptakan Nabi Adam, Allah ingin Nabi Adam itu tinggal di bumi. Begitu dari awal. Lihat Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan inilah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat-malaikat, aku ingin menjadikan di bumi ada khalifah. Berarti memang Allah menciptakan Nabi Adam untuk di di bumi. Namun Allah mentakdirkan ada proses turun ke bumi sebagai pelajaran bagi anak-anak Adam. Jadi Nabi Adam tidak boleh di disalahkan. Memang Allah ingin menciptakan Nabi Adam itu di bumi. Wallahu a'lam. Apakah kita masuk surga itu ingin masuk surga atau ingin bertemu dengan Allah? Kalau saya sih mau dua-duanya. Kalau antum mana nggak tahu. Ya, kalau Anda dua-duanya mau, mau masuk ke surga dan mau bertemu dengan Allah di surga. Dan nikmat yang paling hebat di surga adalah bertemu dengan Allah, melihat langsung kepada Allah. Itu nikmat yang paling hebat di surga. Hadis Abdullah bin Umar dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Apabila penduduk neraka telah masuk neraka. Yang kekal di neraka sudah di neraka. Penduduk surga sudah ke surga. Artinya seluruh yang akan masuk surga dan tidak lagi yang akan masuk surga, sudah masuk surga semua. Yang ada lagi yang berpindah dari neraka ke surga. Dikatakan kepada penduduk surga, berkumpullah kalian wahai penduduk surga. Maka berkumpullah penduduk surga. Berkumpullah kalian penduduk surga, Allah ingin memenuhi janjinya kepada kalian. Maka berkumpullah penduduk surga. Semoga kita ada dalam perkumpulan itu. Lalu Allah berkata kepada penduduk surga, Ya ahlal jannati saluni, Wahai penduduk surga, minta sesuatu kepada aku. Penduduk surga berkata, Alam tubayyit wujuhana wa tudkhiluna al-jannah. Apalagi yang akan kami minta kepada engkau, wahai Allah. Bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu? Umat penduduk surga nggak tahu harus minta apa. Umat surga, penduduk surga tidak tahu harus minta apa. Semuanya sudah lengkap menurut penduduk surga. Tidak ada lagi yang kurang menurut penduduk surga. Sehingga nggak tahu harus minta apa. Sementara Allah nyuruh minta. Minta sesuatu kepada kuai penduduk surga. Penduduk surga berkata, Mau minta apa lagi? Semua udah lengkap. Menurut saya, wallahu alam bisawab. Saya tidak menemukan jawaban itu dari para ulama. Kalau saya benar, datangnya dari Allah. Kalau saya salah, saya bertaubat kepada Allah dan minta diajarkan yang benar. Menurut saya, saking mewahnya surga, manusia sudah lupa tujuannya untuk bertemu dengan Allah. Dulu ketika di dunia, mereka ingin bertemu dengan Allah di surga. Namun karena saking nikmatnya surga, lupa tujuan tadi. Itu menurut saya. Dan saya belum menemukan seorang ahli ilmu yang berbicara itu. Mungkin karena saya kurang membaca. Kalau antum ada yang tahu, tolong diberitahu kepada saya. Pernah membaca ini dari ahli ilmu. Kalau saya benar, datangnya dari Allah. Dan minta ditambahkan yang benar. Kalau saya salah, saya bertobat kepada Allah. Dan minta diajarkan yang benar. Kita di dunia ini ingin bertemu dengan Allah. Karena kita tahu ada saatnya di surga untuk bertemu dengan Allah. Dan kita minta kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk melihat wajahmu yang mulia di surga. Namun setelah masuk surga, Allah minta. Kita nggak minta. Kita malah nggak tahu apa yang apa yang akan kita minta. Nah, membandingkan antara ini dan itu, saya secara pribadi mengambil kesimpulan kita sudah terlalu menikmati surga sehingga lupa yang tadi. Wallahu a'lam. Kemudian Allah berkata lagi untuk yang kedua kalinya, ya ahlal jannati saluni. Wahai penduduk surga, minta sesuatu kepada aku. Penduduk surga juga mengatakan, alam tubayyit wujuhana wa tudkhilana al-jannah. Bukankah engkau telah putihkan wajah kami dan engkau telah masukkan kami ke surgamu? Yang ketiga kali Allah katakan, Ya alal jannati saluni. Wahai penduduk surga, minta kepada kepadaku sesuatu. Penduduk surga tetap mengatakan, apalagi yang kami minta. Wajah kami telah engkau putihkan, kami telah kau masukkan ke surgamu. syafal hijab. Setelah yang ketiga, Allah angkat hijab. Hijab yang selama ini membatasi antara Allah dan seluruh makhluknya. Seluruh orang yang beribadah kepada selain Allah telah melihat ibadah rob-rob mereka. Seluruh yang mempertuhankan sesuatu selain Allah telah melihat Tuhan mereka. Yang belum melihat Tuhan mereka, yang belum melihat Rob mereka adalah yang beribadah kepada Rob yang hak. Sampai sekarang mereka belum melihat Rob mereka. Tidak tahu Rob mereka seperti apa. Tapi mereka yakin itulah Rob mereka. Dan itu keyakinan yang benar. Namun seluruh yang beribadah kepada selain Allah, seluruh yang punya Rob dan Tuhan selain Allah telah melihat Tuhan mereka. Penyembah matahari telah melihat matahari. Penyembah bulan telah melihat bulan. Penyembah Brahmana telah telah melihat Brahma. Penyembah Ganesha telah melihat Ganesha. Walaupun itu hanya dalam khayalan tapi telah bertemu. Penyembah Isa telah melihat Isa. Penyembah sapi telah melihat sapi. Penyembah monyet telah melihat monyet. Penyembah Nyiroro Kidul telah melihat Nyiroro Kidul. Telah melihat semuanya. Penyembah bintang dan bulan telah melihat bulan. Yang belum melihat, yang beribadah kepada Rob yang hak. Belum bertemu dengan Robnya sampai sekarang. Dan mereka ingin bertemu. Kita ingin bertemu dengan Allah. Namun lupa sudah. Lalu Allah angkat hijab penduduk surga melihat Allah langsung. Semua yang ada di penduduk surga melihat Allah. Dan mereka tidak diberikan nikmat yang lebih hebat daripada nikmat melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh nikmat di surga habis. Habis maksudnya sudah tidak enak lagi. Yang paling enak itu melihat langsung menatap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita nikmat menatap langsung kepada wajahnya yang mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau ada yang salah datangnya dari diri saya yang lemah dan minta kepada Allah untuk memberikan kebenaran dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdika bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.